daruqutni wa ghayruhuma musnadan wa rawahu malik fil muwatta an amr ibn yahya an abihi an nabi sallallahu عن النبي صلى الله عليه mursalan fa asqata مرسلا sa'id wa lahu وله طرق يقوي ba'da بعضا أو bi ba'd yuqawi ba'duha bi ba'din. Hadisnya sangat pendek tetapi merupakan dasar bahkan kaidah sehingga di dalam kawaid fiqhiyah ada satu kaidah yang isinya hadis ini kaidah la barar wa la dirar sehingga mudah dihafal Nabi SAW bersabda la barara wa la dirar Hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu itu berarti musnadan, bersanad sambung sampai ke sahabat sampai ke Nabi. Sedangkan diriwayatkan oleh Malik dalam watta dari Amr ibn Yahya dari ayahnya dari Nabi mursalan. Mursal nggak disebut sahabatnya. Asqata Abu Sa'id, tidak disebut Abu Sa'id Al-Khudri. Tetapi memiliki turukun jamak dari tariq, jalan-jalan yang yuqawi ba'daha bi ba'd yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lain maka dikatakan hadisnya hasan bituruqihi dengan jalan-jalannya wasyawahidihi dengan pendukung-pendukungnya qala berkata Ibnu Rajab rahimahullah hadis Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu lam yukhrijhu Ibnu Majah. Sesungguhnya hadis ini tidak dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Inna kharrajahu Daruqutni. Hanya saja dia dikeluarkan oleh Imam Daruqutni dan Imam Hakim wal Baihaqi dari riwayat Utsman ibn Muhammad ibn Utsman ibn Rabi'ah qala haddatsana Ad-Darawardi an Amr ابن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار tidak rugi dan tidak merugikan man darra darrahu Allah wa man syaqqa syaqqahu Allah atau syaqqa Allah alaih wa man syaqqa syakallahu alaih. Dalam sanad ini lafadnya berbunyi la darar wa la dirar, tidak rugi dan tidak merugikan. Kemudian ada lanjutannya man darra, siapa yang membuat madarat pada orang lain, ini merugikan orang lain, barrahullah, Allah akan bikin dia rugi. Wa man syaqqa dan siapa yang mempersulit syaqqallah alaih. Allah akan bikin sulit dia. Berkata Imam Hakim rahimahullah, sahihul isnad. Sanadnya sahih ala syarti muslimin. Sesuai dengan syarat muslim, kata beliau. Wa qala al-Baihaqi, kata al-Baihaqi tafarrada bihi. Di sini Utsman tafarrada menyendiri dalam riwayat tersebut dari Darwardi, artinya tidak ada pendukung orang lain yang menerima dari guru yang sama. Itu makna tafarrada dikeluarkan oleh Malik dalam Muwatta dari Amr bin Yahya dari bapaknya mursalan yang tadi sudah sebutkan lam yadhkur Abi Sa'id Al-Khudri Qala Ibn Abdul Bar berkata Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala dalam kitabnya Tamhid lam yakhtalif an Malik fi irsal hadal hadis tidak diperselisihkan dari Malik tentang mursalnya hadis tersebut. Artinya semua ulama mengatakan bahwa hadis ini yang dari Malik rahimahullah atau Imam Malik rahimahullah adalah mursal itu lam yakhtalif. Qala wala yusnad min wajhin sahih bahkan tidak diriwayatkan dengan sanad yang lengkap dengan sisi yang sahih. Maksudnya langsung sahih tidak ada. Mesti ada masalah Apa ininya, apa itunya. Nah, ثم خرجه من riwayat Abdul Malik ibn Muad An-Nasibi. Kemudian diriwayatkan atau dikeluarkan oleh beliau dari riwayat Abdul Malik ibni Mu'ad An-Nasibi dari Ad-Darawardi mausulan bersambung sanadnya. Ad-Darawardi kanal Imam Ahmad yudha'if. Ini sudah bagus mausul bersambung, tapi ada masalah lagi, yaitu Ad-Darawardi bahwa Imam Ahmad menyebutnya atau mendoaifkan dia. Ma haddatsa bihi min hifdhihi. Dia tidak meriwayatkan dari hafalannya. Wala ya'ba bihi wala syakka fi taqdimi qawli Malik ala qawlihi wa qala Khalid ibn Sa'id al-Andalusi al-Hafidh lam yasih hadis la darar wa la darar musnadan. Dikatakan oleh Ya'ba bihi artinya dia tidak pantas atau tidak berhak meriwayatkan hadis tersebut dari hafalannya. Wala syakka dan tidak ragu lebih diutamakan ucapan Malik atas ucapan dia. Hanya saja ucapan Malik tadi Abi saja tidak disebut. Padahal yang disebut oleh Imam Malik tadi itu lebih lebih bagus daripada yang diriwayatkan dari Ad-Darawardi. Tapi kalau Khalid bin Saad Al-Andalusi al hafid tidak sahih hadis la darar wa dirar musnadan. Tidak sahih yang musnad. Jadi jangan salah paham. Ya. Jangan kalau bahasnya terjemahan Syekh Albani jangan tertipu begitu. Ya. Dengan ucapan beliau padahal beliau tidak menipu sama sekali. Sehingga terjemahan yang bagus sungguhnya jangan bukan jangan menipu atau jangan tertipu, tapi jangan salah paham. La darar wala la dirar lam yasih musnadan. Yang musnad lurus, nyambung menyambung, mausulan dan thiqat itu enggak ada. Tidak ada yang sahih. Tetapi dari ini dari ini, dari ini, dari ini terbukti bahwa hadis ini nyampe pada Nabi SAW. Kenapa? Di sini tidak ada orang doifnya. Tapi Abi Sa'idnya nggak disebut. Yang di sini Abi Sa'id disebut, tapi ada seorang yang lemah. Yang di sana baru mausul, tidak bersambung. Ila akhirnya. Tetapi para ulama memeriksa dengan menyatukan satu sama lain sehingga dikatakan tadi di awal dengan kalimat yusahi uh, eh, yuqawi ba'daha bi ba'din. Saling menguatkan. Itu nggak ada sahabat yang nggak disebut. Iya, di sini disebut. Yaitu si fulan. Di situ ada yang baik, tapi di sini kok. Begitu. Jadi cara mentasih hadis tidak seperti matematik. Tidak satu sama satu tambah dan dua itu nggak bisa begitu. Nah, kembali. Wa amma Ibnu Majah. Adapun Ibnu Majah tadi yang disebut, kemudian Ibnu majah berkata Ibnu Majah sungguhnya tidak meriwayatkan hadis tersebut. Fakharajahu min riwayati Fudail bin Sulaiman. Adapun beliau Ibnu Majah meriwayatkan dari riwayat Fudail bin Sulaiman. Qala haddatsana Musa ابن عقبة قال حدثني إسحاق ابن يحيى ابن الوليد عن عبادة ابن الصامت أن رسول الله الله صلى عليه وسلم قضى أن لا ضرر ولا ضرار الله Rasulullah وسلم memutuskan لا ضرر ولا ضرار Mungkin ada yang bertanya, bukankah ini juga riwayat hadis tadi? Tidak. Para ulama ahli hadis kalau bicara hadis itu dengan orangnya, sahabatnya. Kalau ini hadis dari sahabat lain, dari Ubadah bin Shamit. Berarti hadis yang tadi disebutkan di awal. Kita baca, Anas bin bin al-Khudri kan begitu. Itu Ibnu Majah nggak meriwayatkan yang dari Abi bin al-Khudri. Tetapi dari sahabat yang lain Ubadah bin Shamit bahwa Rasulullah SAW qada an la darar wa la darar. Yang seperti ini sahabatnya lain namanya syawahid. Didukung. Ternyata ada sahabat lain juga yang menyampaikan seperti ini. Maka tadi dikatakan, kenapa lebih kuat bisyawahidihi dan bituruqihi. Jalan-jalannya banyak dari Abi Sa'id Khudri, bahkan ada syawahid dari hadis hadis lain yang semakna dengan itu. Bahkan lafadznya mirip. Yaitu kalimat qadha an la darara wa la darar. Rasulullah SAW memutuskan tidak rugi dan tidak merugikan, tidak bermadarat dan tidak membuat madarat. وهذا من جملة صحيفة turwa bihada isnad ini adalah dari lembaran yang diriwayatkan dengan sanad tersebut wahiyya munqati'atun ma'khudatun min kitab sudah kita katakan tadi jalan-jalannya banyak tetapi masing-masing punya masalah di sini masalahnya apa sanadnya munqati'ah ghairu mausulah terputus sanadnya. Terputus itu ada satu rawi yang tidak bertemu dengan rawi yang lain. Apakah berarti dhaif? Ya belum tentu. Kenapa belum tentu? Yang tidak disebut siapa nggak tahu. Bisa benar, bisa tidak, bisa penghafal, bisa bukan, bisa siqah, bisa tidak siqah. Misalnya ada seseorang menyatakan aku dengar bahwa Syekh Rabi mengatakan seperti ini kita akan katakan ini ya orang ngomong bisa benar bisa salah. Kenapa? Kamu kan ketemu Syekh Robi. Oh enggak, saya bukan langsung. Saya dari Ustaz Fulan yang ketemu Syekh Robi. Itu namanya munqati, terputus. Antara satu rawi dengan rawi lainnya harusnya bersambung. Ini ketemu ini, yang kedua ketemu yang ketiga, yang ketiga ketemu yang keempat, yang keempat ketemu sahabat, sahabat mendengar dari nabi. Itu yang mausul bersambung. Tapi yang ini bilang saya dari Fulan, ternyata nggak pernah ketemu Fulan dari umurnya ini meninggal tahun sekian, ini lahir tahun sekian, nggak ketemu. Atau kalau ketemu masih kecil, belum berhak atau belum pantas untuk meriwayatkan hadis. Itu dikatakan menukate, terputus. Berarti pasti ada orang lain. Siapa orang lainnya? Itulah yang jadi masalah. Sehingga dikatakan dhaif, lemah. Kenapa? Karena nggak jelas. Da'ma tidak malah ya ribu. Tetapi ketika ada sanad lain yang sahih atau yang mirip dengan itu, jangan-jangan yang tadi sahih. Berarti yang meriwayatkan tadi dari orang yang tidak disebut, thiqah. Kenapa? Buktinya jalan lain juga sama. Buktinya jalan di sana, riwayat yang ketiga juga sama kalimatnya ila akhirih. Begitu yang dikatakan dengan yuqawi ba'daha ba'dan dan juga bisyawahidihi dengan syahid-syahidnya. Lagian meriwayatkannya dari catatan. Min kitab dari catatan biasanya rawi-rawi yang meriwayatkan dari catatan ada umurnya. Pada umur tertentu catatannya hilang atau catatannya terbakar, ada ter kejadian begini, kejadian begitu, dia nggak bisa lagi meriwayatkan. Maka rawi yang satu, satu orang nak, tetapi bisa sahih, bisa dhaif tergantung kapan meriwayatkannya. Fulan meriwayatkan sebelum terbakar kitabnya. Sahih. Fulan meriwayatkan setelah terbakar kitabnya dhaif. Itu Masya Allah mereka para ahli hadis membahasnya dalam kitab-kitab mereka. Kembali kepada kitab. kalau Ibnul Majini. Demikian dikatakan oleh Ibnul Majini dan Abu Zur'ah wa ghairuhuma. Ini apa yang kita katakan tadi bahwa dia meriwayatkan dari catatan dan ternyata munqati' itu kata Ibnu majini dan kata Abu Zur'ah rahimahumullah. Dan juga Ishaq Ibnu Yahya Qila huwa Ibnu Talha Sesungguhnya yang tidak tersebut namanya tadi adalah Ibnu Talha Wahuwa za'if. dan dia lemah. Lam yasma' min Ubadah. Dia tidak mendengar dari Ubadah. Qalahu Abu Zur'ah wa Ibnu Abi Hatim. Berkata Abu Zur'ah dan Ibnu Abi Hatim. Wa Daru Qutni juga. Fi mawti'in di beberapa tempat. Wa qila dikatakan pula innahu Ishaq ibn Yahya karena tidak disebut tadi sanadnya terputus sehingga ada pendapat-pendapat katanya yang tidak disebut tadi Ishaq ibn Yahya ibn Wali ibn Ubadah walam yasma aydan min Ubadah beliau juga tidak mendengar dari Ubadah qalahu Daruqutni aydan wa dzakarahu Ibnu Adi fi kitabih dan Ibnu Adi memasukkan dalam kitabnya yang berjudul Ad-Du'afa rawi-rawi lemah maksudnya berarti beliau lemah karena dimasukkan oleh Ibnu Adi dalam kitab Al duafa Wa qala 'ammatu ahadithihi ghairu mahfudhah. Beliau berkata, Ibnu Adi, bahwa kebanyakan hadis-hadisnya ghairu mahfudhah, tidak terjaga. Mahfud itu adalah lawannya syad. Ya. Syad adalah bertentangan dengan yang lebih sahih. Kalau dikatakan kebanyakan tidak mahfud, artinya kebanyakan hadis-hadisnya menyelisih apa yang lebih sahih. Itu maksudnya. Inna Musa ibni Uqbah lam yasma' minhu. Dan Musa ibni Uqbah tidak mendengar dari dia. Wa inna ma rawa hadal hadis an Abi Abbas al-Asadi anhu wa Abu Ayyas la yu'raf. Sedangkan Abu Ayyas tidak dikenal. Kalau tidak dikenal, Nggak bisa disimpulkan dia terpercaya atau tidak terpercaya. Hafalannya kuat atau tidak kuat. Wallahu ta'ala alam. Sehingga kalimat la yu'raf nggak dikenal juga termasuk sisi kelemahan hadis. Wa kharraja Ibnu Majah aidan atau sisi kelemahan sebuah hadis. saya Ya, kelemahan hadis itu nggak dikenal ya, salah paham bukan semua hadis. Artinya hadis tersebut atau satu hadis bisa dikatakan lemah dengan kalimat rawinya majhul la yu'raf. Tidak dikenal. Wa kharrajahu Ibnu Majah aidan min wajhin akhar. Ibnu Majah juga meriwayatkan dari jalan lain dari riwayat Jabir Al-Ju'fi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Sudah tiga sahabat. Dari Abi Sa'id bin Al-Khudri, dari Ubadah bin Samit dan sekarang dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum ajma'in. Qala Rasulullah SAW la darara wa la dirar. Wa Jabir al-Ju'fi dha'afahu al aktsarun Riwayat ini pun ada kelemahan. Siapa? Jabir al-Ju'fi. Didaifkan oleh kebanyakan para ahli hadis. Dhaif itu hafalannya lemah. Apakah orang hafalannya lemah selalu salah? Tidak juga. Tapi kalau sendirian ya udah talak aja. Dhaif. Tapi kalau ada yang lain, jangan-jangan kali ini dia benar. Sebab sama dengan yang di sana, sama dengan yang di sana, sama dengan si sama dengan cipulan. Begitu. Maksudnya yaqawi ba'daha ba'dha. Sebagian menguatkan sebagian yang lain. Wa kharrajahu ad-Daruqutni min riwayat Ibrahim ibn Ismail an Daud ibn Husain an Ikrimah wa Ibrahim da'afahu jamaah dilemahkan oleh beberapa jamaah. Wa riwayat Daud an Ikrimah manakir dan riwayat Daud dari Ikrimah kebanyakan munkar. Manakir jamak dari munkar. Dan jangan terlalu serem dengan kalimat munkar. <laughs> Munkar itu seperti yang tadi menyelisih yang lebih sahih namanya apa tadi? Syad. Wa ma'adda'fi munkar. Sudah menyelisih yang lebih sahih, lemah lagi hadisnya. Itu munkar namanya. Jadi munkar itu menyelisih yang lebih sahih ternyata dia dhaif lagi. Padahal walaupun sanadnya sahih, ternyata menyelisih yang lebih sahih, berselisih, menyelisih yang lebih sahih, hadis dikatakan syad. Baik. Wa ma'adhaf, tetapi kalau dia bersama kelemahan, munkar. Kebanyakan hadisnya beliau dari Ikrimah Manaki. Wa kharrajahu ad-Daruqutni dari hadis Al-Waqidi, haddatsana Kharijah ابن عبد الله ابن سليمان ابن زيد ابن ثابت عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم Darul Qutni meriwayatkan dari sahabat yang lain lagi yaitu dari istri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala la darar wa la darar. Ini rawi-rawi yang lemah dari sana dari sini. Hadis yang munqati, hadis yang mahfud, hadis yang mausul tapi tidak disebut sahabatnya. Kok sama semua? Semua isinya la darar wa la darar. Ini dari Aisyah. Dari Nabi SAW kala la darar wa la darar. Di situ ada al-waqidi. Wal-waqidi matruk. Ditinggalkan hadisnya. Wa syaikhuhu. Sedangkan gurunya. Yang dia ambil hadis tersebut dari dia. Mukhtalafun fi tad'ifih. Diperselisihkan, diperdebatkan kelemahannya. Kedoifannya. Wa oh, dikeluarkan oleh Tabrani dari jala, dua jalan. Da'ifain. Dua-duanya da'if. Aydan. Anil Qasim an Aisyah. Kharajahu Tabrani aydan min riwayat Muhammad ibn Salamah an Ishaq. An ibn Ishaq. An Muhammad ibn Yahya ibn Hibban. An ammihi. Wasi' ibn Hibban. Dari Jabir. Sahabat yang berikutnya lagi. Sudah empat sahabat. Lima. Jabir. Ani Nabi SAW yang Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Qala Nabi pernah berkata katanya la darara wa la durar fil Islam. Di dalam Islam tidak ada darar, tidak ada dirar, tidak boleh kita rugi, tidak boleh merugikan. Tidak boleh membuat madarat pada dirinya, tidak boleh membuat madarat pada orang lain. Wa hada isnadun muqaribun. Sedangkan sanad ini dekat dengan kesahihan, qarib Wahuwa gharib. Tetapi dia gharibun. Yani menyendiri atau maknanya tidak sampai pada masyhur. Apalagi mutawatir. Lakin kharrajahu Abu Dawud fil marasil. Tapi Abu Dawud mengeluarkan hadis tersebut di dalam marasil. Marasil itu kitab beliau yang berisinya isinya hadis-hadis mursal. Dari riwayat Abdurrahman ibni Maghra dari Ibni Ishaq dari Muhammad ibn Yahya ibn Hibban dari ammihi dari pamannya Wasi' mursalan secara mursal wa huwa asah dan ini walaupun mursal paling sahih sudah kita sebut tadi mursal itu dari disebut yang paling atasnya nah tetapi sanad-sanadnya rawinya paling sahih dari yang lain-lainnya wa kharajat daruqutni min riwayat Abi Bakar ibn Ayyash diriwayatkan pula oleh Daruqutni dalam riwayat Abi Bakar bin Ayyash qala arahu an Ibn Atha an abihi an Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala la darara wa la darura la darar wa la darura wa la yamna'anna ahadukum jarahu an yada khashabahu ala haitihi agak beda lafadznya dari Daru Qutni dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah, sahabat yang berikutnya lagi. La darar wa la darurah. Tidak ada madarat dan tidak boleh membuat madarat. la yamna'anna. Dan jangan sekali-kali. Seseorang, ahadukum, salah seorang kalian, yamna' melarang jarahu tetangganya untuk meletakkan kayu di temboknya Biasanya kalau bikin rumah berdempet-dempetan, dia tempelkan kayunya di tetangganya. Meringkas. Ya. Jangan dilarang. Tapi kata para ulama dalam fikih dipelajari rinci. Kecuali kalau membuat mabarat sahibul bait. Kalau tidak, apa salahnya? Biarkan tetangga meletakkan kayunya. Tetapi syaratnya, la darara wa la darura, La darar wa la dirar. Jangan merugikan tetangganya taruh kayunya di tingkat dua. dia ya, tembok dia retak. Nggak kuat. <laughs> Barakallahu fikum. Itu jadi masalah. Wahadal isnad fihi syakkun. Sanad ini di dalamnya ada syak. Wabnu Atta huwa Ya'qub wa huwa Ibnu Atta itu adalah Yakub dan dia lemah. Ini lemah hafalannya. Kalimat da'if, da'if, da'if itu adalah ikhbar, penghabaran dari para ahli hadis untuk menjelaskan seberapa kekuatan hafalannya. Sehingga jangan mengira bahwa beliau ini tidak soleh. Kadang-kadang mereka orang-orang yang soleh, ahlu sunnah dan sebagainya. Kemudian dikatakan da'if. Itu bukan cercaan. Yang artinya cercaan dari sisi hadis. Tapi bukan tahzir. Oh dia adalah orang yang begini, begini, begini. Khawatir kita akhirnya mencerca seorang ulama. Ya. Seperti kalimat Ibnu Hibban mutasahil. Menggampangkan dalam memeriksa hadis. Eh, Al-Hakim tasahil. Padahal hak, Imam Hakim imam. Ya. Bahkan dalam masalah akidah ahlu sunnah. Ya. Perjuangannya membela sunnah. Tidak perlu diceritakan. Masyhur. Nah, dan kalau mau tahu, ketika kita membahas akidatul salafus abul hadis, beliau selalu menyatakan qala imam hakim. Beliau ini. Ya. Karena, karena beliau salah satu muridnya yang menerima dari beliau. Rahimahumullah semoga Allah merahmati mereka. Kecuali kalau yang kadab, wabah itu baru ya, sudah jelas itu orang yang tidak bisa diterima ilmunya. Ya. Artinya orang yang dalam keadaan seperti itu, kada pendusta. Tetapi kalau dia dikatakan fihi afun dia memiliki kelemahan. Dia pengennya benar, tetapi hafalannya sering salah. Begitu. Sehingga kadang-kadang meriwayatkan dari kitabnya. Baik. Wabil ma'na aydan hadithu Abi Sirmah dari Nabi SAW. Sahabat yang lain lagi. Radiyallahu ta'ala anhu. Bahwa Nabi berkata, "Man darra, darra Allah bihi, wa man syaqqa, syaqqa Allah alaih." Oh, jauh sekali macam <laughs> Ya, afwan. وروى كثير ابن كثير ابن ابن عبد الله ابن عمر ابن عوف المزني عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار نعم Qala Ibn Abdul Bar isnaduhu ghairu sahih. Sanadnya tidak sahih. Qultu saya katakan kata Ibn Rajab, kathir hada yusahih hadithahu Tirmizi." Kathir tadi dikatakan lemah. Itu dikatakan disahihkan hadisnya oleh Tirmizi. Wa yaqul Bukhari dan Imam Bukhari berkata fi ba'd hadithihi dalam beberapa hadisnya huwa asahhu hadithi fil bab kata Imam Bukhari, ini adalah yang paling sahih dalam bab ini. Yang paling sahih hadisnya dalam bab ini. Wahasan wahasana hadisahu Ibrahim ibn al-Mundir al-Hizami. <clears throat> Dihasankan hadisnya oleh Ibrahim ibn Mundir al-Hizami. Beliau berkata, "Huwa khairun min marasil ibn al-Musayyib." beliau eh, apa namanya hadis itu <coughs> adalah yang terbaik dari Marasil Ibn Musayyib. Ibn Musayyib rahimahullah ma'ruf, seorang imam saleh. Tetapi kadang-kadang atau sering dia meriwayatkan dengan mursal, artinya langsung menyatakan qalan nabi, qalan nabi, pada beliau tabi'i. Enggak disebutkan sahabatnya. Mungkin karena memudahkan saja atau mungkin karena ingin langsung kepada hadisnya begitu. Sebagaimana kita juga kadang-kadang mengatakan kalau Rasulullah begitu. Hanya sekedar itu. Rahimahullahu taala. Tetapi dari mursal-mursal beliau yang paling baiknya itulah dharar wala dharar Khairun min marasil Ibnu Sa'id lebih baik daripada mursal-mursal Ibnu Sa'id. Wa kadzalika hasanahu Ibnu Abi Asim. Penulis kitab As-Sunnah Wa taraka al akharun. Tetapi sebagian orang meninggalkannya. Hadis tadi. Minhumul Imam Ahmad, di antara Imam Ahmad dan lainnya. Fahadha ma haddarnahu min dikri turuqi ahadisi hadal bab. Kata Ibn Rajab, inilah apa yang hadir di kepalaku dari jalan-jalan hadis tersebut. Masya Allah. Imam Ibn Rajab menyampaikan ini semua dari apa yang dia tahu dari apa yang dia hafal. Ini jalan-jalan hadis tersebut kata beliau. Sudah banyak sekali dari sekian sahabat, dari sekian jalan, dari sekian turuk, dari sekian rawi. Wa qad Syekh rahimahullah anna ba'd turuqihi tuqawwi ba'dahu bi ba'd. Dan penulis rahimahullah sepertinya asyara ila an-Nawawi rahimahullah yang mengumpulkan hadis ini Berkata tuqawi ba'duhu bi ba'd. Bahwa hadis ini saling memperkuat satu dengan lainnya. Apa kata Ibnu Rajab? Wa huwa Emang benar seperti yang dia katakan. Artinya didukung oleh Ibnu Rajab bahwa hadis ini saling menguatkan. Dan sudah kita baca semuanya tadi dari sekian banyak jalan. <clears throat> ini ngomong, ah ini orang lemah. Ya ya ya ya. Tapi nggak percaya. Datang orang kedua, sejenis juga. Aduh begini begini begini. Ah ini sama dengan yang tadi ya. Masih nggak yakin. Ternyata orang ketiga ngomong lagi. Padahal sama itu dengan yang tadi. Apalagi yang ini. Sering harap Cerita juga dengan sama. Kok sama semua ya? Jangan-jangan benar. Mulai kita berubah pikiran. Yang riwayatkan dari sekian banyak walaupun lemah lemah lemah lemah lemah tetapi semua meriwayatkan isi yang sama sehingga dikatakan tuqawi ba'dahu bi ba'd dan didukung oleh Ibnu Rajab wa huwa kama qal dan memang seperti itu وقد قال البيهقي في بعض أحاديث كثير ابن عبد الله المزني kata Al-Baihaqi dan beberapa hadis-hadis Kathir Ibn Abdullah Al-Muzani disebutkan idan dhammat ila ghairiha minal asanid allati fiha dha'fun tawiyat. Kata Al-Baihaqi, kasir ini emang lemah. Abdullah Al-Muzani. Tetapi idan dhammat, oh, kalau dia digabungkan dengan riwayat yang lain, walaupun fiha dha'f, walaupun lemah sejenis dia, tawiyat, jadi kuat. Maksudnya, kasir ini lemah. Tapi dia ini tidak terlalu lemah kalau ada riwayat lain yang baik meriwayatkan yang sama, jadi kuat. Begitu kata Baihaqi. Itu cuma dua padahal. Membahayakan hanya mensyaratkan kasir ini. Kalau didukung dengan riwayat orang lain, walaupun sama-sama lemah, jadi kuat dia. Artinya tidak terlalu lemah. Wa Syafi'i, berkata Syafi'i rahimahullah dalam risalah ya ini Imam Syafi'i Muhammad bin Idris syafii rahimahullah fil mursal dalam hadis mursal. Innahu idza usnida min wajhin akhar atau arsalahu man al ilma an ghairihi an an ghairi man ya'khudhu anhu al mursal al awwal fa innahu yuqbal. Imam Syafi'i memiliki kaidah. Kaidahnya berbunyi hadis mursal kalau didukung dengan hadis mursal lain oleh orang lain orang yang biasa diambil ilmunya seperti Ibnu Musayyib tadi maka diterima hadisnya. Mengapa demikian? Karena menurut satu yang nggak disebut sahabat. Sahabat itu juga dinawar an ismihi kita tutup mata siapapun orangnya tetap adil. Iya kan? Kulluhum udul. Semua sahabat diterima riwayatnya. Itu sudah muttafaq alaih indah ahli hadis sepakat menurut seluruh para ahli hadis bahwa para sahabat udul semua diterima riwayatnya. Maka kalau tidak disebutnya sahabat, sahabat yang mana saja sahih. Tetapi ada pertanyaan, bukankah tidak mesti dari sahabat langsung, bisa dari tabiin lain, dari sahabat? Iya ya, disitulah kelemahan mursal. Kalau saja yakin dari sahabat misalnya, dari sahabat, nggak disebut namanya an wahidin minal sahabi, maka dia sahih. Tetapi orang ini menyatakan dengan kalau Rasulullah SAW kata tabi ini. Berarti di apa sahabat belum tentu. Bisa jadi dia dapat dari tabiin lain, kemudian baru ke sahabat. Tabiin lainnya ternyata baik misalnya. Berarti ada masalah iya. Maka kata Imam Syafi'i, mursal itu kalau ada mursal yang lain dari orang yang diambil ilmunya, maksudnya orang yang alim, maka yukbal, diterima, cukup. Sedangkan ini tadi satu mursal dan juga ada yang lain ditambah dengan sekian riwayat musnadan mausulan bersambung walaupun ada doaifnya dia ya nyambung berarti yang tadi benar-benar dari sahabat dan benar-benar dari nabi. Itu sudah sudah cukup diterima. Itu ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. وقال الجوزجاني إذا كان الحديث المسند من رجل غير مقنع يعني لا يقنع بروايته وشد أركانه المراسيل بالطرق المقبولة عند ذوي الاختيار استعمل واقتفي به وهذا إذا لم يعارض بالمسند الذي هو أقوى منه Ini kaidah mirip dengan apa yang disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Kata Al-Juzani, "Idza kana al-hadisul musnadu", kalau ada hadis yang musnad dari seseorang yang tidak memuaskan. gharmukna itu artinya tidak meman, tidak mantap hafalannya, lemah hafalannya. Yani la yuqni bi riwayatihi. Yani tidak memuaskan, tidak mantap riwayatnya karena sering salah atau dia kadang-kadang lupa, kadang-kadang meriwayatkan nggak benar. Ini terbalik-balik. Itu layuknya. Kalau ada hadis musnad bersanad nyambung sampai kepada Nabi, tidak munqati, tapi ada rawi yang tidak memuaskan tadi. Wasyadda arkanuhul marasil. Maka cukup dikuatkan dengan satu mursal saja. Bituruqil makbulah tapi mursalnya dengan jalan yang makbulah antiqah antiqah antiqah antiqah belum sampai sahabat qala nabi ini perlu penguat ternyata ada hadis musnad walaupun ada rawi yang ghair muqni' bi itu cukup katanya al-Juzani ini inda zawil ikhtiyar bagi mereka-mereka yang memiliki ikhtiar ustu'mila hadis itu dipakai. Waktu bihi dan cukup. Ini mursal. Sayang sekali. Padahal semuanya siqah. Terpercaya. Ternyata ada hadis yang nyambung sampai pada Nabi. Lengkap. Hanya saja ada rawi yang tidak begitu sahih. Terkuatkan ini. Berarti hadis ini itu benar dari Nabi. Ini siqah semua kok. Sahabatnya aja kan disebut. Di sini ada yang tidak siqah. Tapi sahabatnya disebut sekarang apa? Barakallahu fiikum. Kembali kepada kitab. Sedangkan tadi bukan satu yang mendukung. Sekian banyak jalan. Waqad istadalla imam Ahmad bihadal hadis. Bahkan Imam Ahmad sendiri walaupun menyatakan yang ini dhaif, ini dhaif, ini dhaif, tapi beliau istadalla, berdalil dengan hadis tersebut. Waqala, beliau berkata, qala Nabi SAW, la darar wa la darar. Dengan tegas beliau berani berkata, Berkata Nabi SAW, La barar wa la dirar. Padahal ketika satu persatunya, beliau menyatakan yang ini baik. Hadis ini baik. Hadis ini baik. Tapi ketika berdalil, beliau menyatakan, Nabi bersabda la darar wa la dirar. Karena sudah meyakinkan dari yang mursalnya, dari rawi yang mausulnya, dari sekian banyak sahabatnya, ila akhirnya. Wa qala Abu Amr Ibnu Salah Hadal hadis asnadahu daruqutni min wujuhin. Hadis ini diriwayatkan dengan sanad bersambung lengkap dari banyak jalan. Wa majmu'uha dan seluruhnya kalau digabung yuqawwil hadis. Menjadikan hadis itu jadi kuat. Jalan-jalan tadi. Wa yuhassinuhu menjadi hasan. Kalau dari dhaif naiknya pada hasan. Wa qad taqabbalahu jamaahiru ahli ilm bahkan telah diterima oleh jamahir, jumhur, kebanyakan ahlul ilmi, para ulama. Wahtajju bihi dan mereka berhujjah dengannya. Wa qalu Abi Dawud innahu minal ahadith allati yadurul fiqh alaih. Bahkan disebutkan oleh Abu Dawud rahimahullah bahwa hadis ini merupakan poros dari sekian banyak hadis. Kenapa khomer dilarang? Tabarar wala darar. Kenapa merampok dilarang merugikan orang lain? Kenapa pembunuh nggak boleh? La darar wa la dirar. Semua hadis-hadis tadi hukum-hukum syariat porosnya pada kalimat la darar wa la dirar. juru alih. Qutbu rahah disebutnya. Qutbu rahah adalah poros. Yush'iru bikaunihi ghairu dhaif. Kesan itu mengesankan bahwa hadis ini tidak baik. Kenapa? Karena itu kesimpulan dari seluruh hadis. Kamu kumpulkan sekian banyak hadis sahih dalam Bukhari dan Muslim, mutafaq alaih dan yang mutawatir kamu kumpulkan semua aturan-aturan fikih dan syariat yang berkait dengan muamalah. Kenapa tidak boleh ini, kenapa nggak boleh itu, kenapa nggak boleh riba, kenapa nggak boleh curang, kenapa nggak boleh menutupi uh, aib barang, kenapa nggak boleh memalsukan, kenapa nggak boleh mencegat orang yang datang dari kampung sebelum tahu harga pasar, kenapa tidak boleh lotre, nggak boleh lo... semua kenapa kamu tanya semua jawabannya satu la barar wa la Sehingga ini menjelaskan bahwa hadis itu jelas tidak baik. Karena itu justru porosnya agama ini dalam masalah muamalah, dalam masalah hubungan antar manusia. Sehingga dimasukkan di dalam qawaid fiqhiyah, kaidah-kaidah ilmu fikih Dasar-dasar ilmu fikih Yang biasanya dasar-dasar ilmu fikih itu adalah kesimpulan dari sekian ratus hadis. satu ratus kesimpulan semua berarti nggak boleh merugikan orang lain intinya. Iya. Lah kalau saya rugi, ya jangan juga. Berarti lah dorong dorong. Iya, itu kesimpulan. Itu namanya kaidah ya. Seperti hadis Inna eh, innamal bin niat. Itu juga kaidah. Semua amalan apapun berkait dengan niatnya. Niat benar jadi benar, niat salah jadi salah. Wahai kata wallahu taala a'lam bis Ini baru pembahasan hadisiahnya belum membahas fikhiyahnya.